Alhamdulillah Innal hamdalillah nahmatuhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ba'd kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Ahad pagi Masjid Al Asri rejo rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran fikih yaitu fikih salat dari kitab fatwa Arkanil Islam karya Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Utsaimin rahimallahu taala. Kita sampai pada pertanyaan yang ke-236. <clears throat> jika makmum mendapati imam dalam keadaan ruko, apakah dia bertakbir dengan dua kali takbir? Penjelasannya, jika seorang itu masuk yaitu bergabung dalam sholat berjamaah dan posisi imam itu ruko, Tumma kabar kemudian dia bertakbir yaitu takbiratul ihram maka hendaklah dia segera rukuk dan takbirnya makmum masbuk ini atau tak, eh, takbirnya makmum untuk rukuk dalam kondisi ini hukumnya sunnah walaisa biwajibin dan tidak wajib Fa in kabara li ruku'in namun jika dia melakukan takbir tersendiri untuk ruku' maka itu lebih afdal. Namun jika dia tidak melakukan takbir untuk ruku' maka tidak mengapa. Ya, maka eh, perlu diketahui bahasanya takbir perpindahan rukun dalam sholat dalam madhab hambali hukumnya wajib kecuali dalam satu kondisi yaitu makmum yang e, mendapati imamnya rukuk maka kemudian dia Ya, takbiratul ihramnya wajib tentu bahkan rukun. Adapun takbir untuk ruko hukumnya sunnah. Itu dalam Eh, madhabul hambali. Takbir intikal, takbir perpindahan gerak itu hukumnya wajib kecuali dalam kasus ini. Lain hanya dalam madhabul syafi'i, takbir intikal, ucapan Allahu Akbar untuk perpindahan rukun, seluruhnya hukumnya sunnah. Sehingga ya, ya, ya yang wajib takbiratul ihram, kemudian mau rokok, mau takbir lagi itu lebih baik. Tidak juga tidak mengapa sejak awalnya. Thumma ba'da dalika kemudian setelah itu kondisi makmum yang mengejar rukuknya imam itu tidak lepas dari tiga kemungkinan. Yang pertama yakin kalau dia telah sampai posisi rukuk sebelum iman imamnya bangkit dari rukuk. Maka dalam kondisi ini dia telah mendapatkan rokaat dan gugur darinya kewajiban Al-Fatihah dalam kondisi ini dan kewajiban Al-Fatihah ya, ditanggung imam. Yang kedua yakin imam ternyata telah bangkit dari rukuk sebelum dia sampai pada posisi rukuk maka dalam kondisi ini berarti rokaatnya tidak dia dapatkan sehingga dia wajib mengkodok wajib mengkodok satu rokaat yang tertinggal kemudian yang kedua dia bimbang dan ragu-ragu apakah masih mendapatkan imamnya dalam kondisi rukuk ataukah imamnya sudah bangkit dari rukuk sebelum dia sampai dalam posisi ruku. Maka dalam kondisi ini ia benih dia lanjutkan sholatnya. Bina itu kalau di bab fikih, di bab fikih sholat artinya melanjutkan sholat. Ya bani ala ghalibi dhannihi maka dia lanjutkan sholatnya dengan mengikuti sangkaan kuatnya. Jika tarot jahat yang lebih kuat menurutnya, kalau dia masih mendapatkan imam dalam posisi rokok, maka berarti dia mendapatkan rokaat. Jika yang tarot jahat yang lebih kuat, menurutnya dia belum mendapatkan imam dalam kondisi rokok, maka dia tertinggal satu rokaat. Wa fi hadil hal dalam kondisi ini jika terluput darinya satu bagian dari salat fa innahu yasjudu li sahwi maka dia sujud sahwi ba'da salam setelah salam wa ilam yafuthu syai'un minas salati namun jika tidak ada satupun salat yang terluput terlewat bi angkanat at uh, al-maskuku fiha hiya raq'atul ula karena rokaat yang diragukan adalah rokaat yang pertama dan dia punya sangkaan kuat kalau dia mendapatinya fa inna sujud sahwi maka sujud sahwi dalam kondisi ini yasqutu anhu gugur darinya Kenapa gugur lirtibati salatihi? Karena terikatnya salat dia dengan salatnya imam. Karena dia harus salam bareng dengan salamnya imam. Wal imamu malu dalam kondisi ini imam yang memikul dan menanggung sujud sahwi yang menjadi keharusan makmum. Ida lam yafut al makmum syai'un jika si makmum ini tidak ada satupun rokaat yang terlewat darinya. Kemudian, wahunaka halun ukhra, ada kondisi yang kedua untuk bagian yang ketiga ini, yaitu fihali syaki, dalam kondisi ragu-ragu, yakunul insanu kondisinya adalah seorang itu mutaraddidan bimbang, fi idrakil imami apakah dia mendapati imam dalam keadaan rokok ataukah tidak dan dia tidak bisa memilihnya dia tidak bisa menjatuhkan pilihan mana yang lebih tepat sama kuatnya maka dalam kondisi ini ya benih dia bangun dia lanjutkan sholat berdasarkan yang yakin yaitu belum mendapatkan rokok karena itulah hukum asalnya. Sehingga dia tertinggal fatathu, tertinggal kehilangan satu rakaat. Oleh karena itu dia kemudian bersujud, sujud sahwi sebelum salam. Ya maka da, ya, makmum yang mendapati imamnya dalam kondisi rukuk ya, kemudian dia mengejar dan ingin mengejar rukuknya imam, itu ada tadi ada tiga kemungkinan. Pertama yakin kalau saat rukuk imam masih rukuk ya sudah selesai. Yang kedua yakin saat dia gerak menuju rukuk imam itu gerak menuju naik ya sudah berarti dia tidak mendapat ya, tidak mendapatkan rokaat. Yang ketiga dia ragu-ragu apakah saat dia telah posisi rokok, imam masih rokok ataukah tidak. Maka kalau dia kondisinya ragu-ragu, dirinci menjadi dua. Dirinci menjadi dua. Ada ghulabatudzan ataukah tidak. Ada ghulabatudzan, ada sangkaan kuat. E, kalau dia mendapatkan rokok ataukah tidak. Maka ada kondisi yang ketiga itu terbagi menjadi dua. Kalau uh, dia memiliki batu sangkaan kuat. Kalau dia uh, mendapatkan rokok, kalau dia memiliki sangkaan kuat, kalau mendapatkan rokok. Ya, maka dia beramal berdasarkan sangkaan kuatnya. Nah kalau dia punya sangkaan kuat mendapatkan rokok, maka ini kondisi ini dibagi lagi menjadi dua. Yaitu ya, ini kasus rokaat pertama atau rokaat setelah rokaat pertama. Kalau ini adalah kasus rokaat-rokaat yang pertama, maka ya, tentu berarti dia meyakini dapat rokaat pertama, sehingga dia terikat dengan imam, imamnya nanti salam, dia harus salam. Ya, maka dia salam bersama imam, kemudian keharusan untuk sujud sahwi karena syak karena kondisi ragu-ragu itu gugur kewajibannya. Gugur kewajibannya. Dia dah eh, salam dengan imam dan selesai. Yang kedua, kasus ini adalah rokaat setelah rokaat yang pertama. Misalnya sholatnya empat rokaat, ya. sholatnya empat rokaat kasus ragu-ragu ini adalah kasus rokaat kedua. Kasus rokaat yang kedua. Ya, dia ragu-ragu namun dia punya pilihan kalau dapat ruko di rokaat kedua. Maka nanti setelah imam salam dia naik nambah berapa? Nambah satu. Nah karena dia naik nambah satu kemudian dia lepas dari dari imamnya maka dia punya keharusan untuk sujud sahwi. Dan sujud sahwi untuk orang yang punya hula ghalabatudhan ketika bimbang itu letaknya setelah salam. Kalau yang pertama seharusnya sujud sahwi. Namun tidak mungkin dia sebelum imam salam sujud sahwi sendiri atau setelah imam salam bareng imam habis itu sujud sahwi sendiri tidak mungkin. Ya. Kemudian yang uh, kedua, ya, untuk kondisi yang ketiga, dia tidak punya sangkaan kuat. Dapat ruko atau tidak dapat ruko, itu 50-50. Ya, itu 50-50 maka dalam kondisi ini maka dia wajib mengambil al-asal yaitu tidak dapat rokok. Kalau tidak dapat rokok, meskipun ini roka, kasus rokaat pertama, berarti setelah imam salam dia naik lagi nambah satu rokaat. Dan karena dia 50-50 tidak ada yang sangkaan kuat, maka nanti sujud sahwinya sebelum salam. Itu rinciannya. Ada tiga kondisi. Kondisi yang ketiga itu ada dua macam. Punya sangkaan kuat atau tidak punya sangkaan kuat. Kalau yang punya sangkaan kuat nanti dibagi lagi menjadi dua macam. Ini kasus rokaat pertama ataukah setelah rokaat Pertama, kalau yang tidak punya uh, sangkaan kuat, anda ada pembagiannya. Wahauna di sini ada satu masalah yang aku ingin untuk aku ingatkan dalam kesempatan ini, yaitu banyak orang ketika masuk masjid dan imam dalam kondisi rukuk, jadilah orang tersebut dehem-dehem, bisidah dengan keras, watata dan dehemnya itu berturut-turut, bukan hanya cukup sekali, namun bolak-balik. Ya, dan terkadang sambil teriak innallaha ma'as sabirin ya. wa rubbama yukhabbitu biqadamaihi dan namun kalau di tempat kita nggak ada sampai gitu ya paling mungkin dehem-dehem ya wa rubbama dan boleh jadi yukhabbitu biqadamaihi eh, dia bikin gaduh dengan dua kakinya dua dengan dua telapak kakinya Hmm. Wa kuluhada dan ini semua khilafu sunnah menyelisih apa yang dituntunkan. Namun tentu ini bukan bid'ah. Ini cuma menyelisih apa yang dituntunkan. Maka ini menunjukkan bahasanya tidak semua khilafu sunnah itu bid'ah. Wafihi dan dalam tindakan ini ihdas membuat atas wis gangguan pada imam dan makmum. Dan di antara manusia ada orang yang jika masuk masjid dan imamnya rukuk, maka dia ngebut, dia cepat dengan cepat yang jelek. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, jika kalian mendengar suara ikomah, maka berjalanlah kalian menuju sholat. Walaikum as-sakinah wal wakar dalam keadaan kalian tenang dan berwibawa. Jangan tergesa-gesa, jangan cepat-cepat, ya, bagian dari sholat yang kalian jumpai fasolu kerjakanlah wamafatakum faatimu dan apa yang terluput terlewat faatimu maka sempurnakanlah ya berkenaan dengan alaikum sakinah wal wakar maka ulama berselisih pendapat apakah ini sinonim ataukah berbeda ya qadiyat Kemudian Abdul Abbas Al-Qurtubi menilai sinonim ya, bahasanya al-waqar itu bermakna sakinah wa dhikra ala sabili ta'kid. Bahasanya wakar itu ya semakna dengan sakinah, tenang dan disebutkannya wakar setelah sakinah untuk penegasan. Sedangkan An-Nawawi berpendapat sakinah dengan al-wakar itu berbeda. As-sakinatu ata'anni fil harokat. Maka sakinah ketenangan itu artinya adalah pelan dalam gerak. Tenang ata'anni. Eh, ya, pelan-pelan dalam gerak. Wajtinabul abas. Dan menjauhi gerakan yang tidak bermanfaat. Ya, maka uh, tangan itu anteng, nggak kemudian ngapain uh, sambil gerak-gerak anteng. Yeah. Eh, uh, terjalannya tenang. Tidak tergesa-gesa. Sedangkan al-wakar itu fil hay'ah. Itu dalam sikap. Bentuknya menundukkan pandangan, mengkhafdus sawot melirihkan suara, dan tidak toleh kiri dan toleh kanan. Non pandangan lurus ke depan. Karena dia mau pergi ke, eh, ke masjid atau dah di dalam masjid karena dia uh, baru masuk pintu masjid dan sampai ke sop itu cukup jauh. Maka tidak kemudian tolah-tolah oh, ini masjidnya gimana eh, masjid baru lagi yang belum pernah masuk uh, uh, belum pernah masuk Bukan dia, dia tolah toleh. Nah itu berarti tidak wakor. Ya, kalau wakor fokus, saya mau ke soft. Sudah maka pandangannya tertuju ke sana. Itu penjelasan Nawawi tentang beda sakinah wal wakor. Dan berkenaan dengan hadis ini terdapat sejumlah faedah. sami tumul ikomata jika kalian mendengar ikomah maka di sini dalil bahwasanya boleh ikomah itu dengan mik luar. Sehingga e, sehingga boleh jadi ikomah itu terdengar oleh orang di luar masjid. Karena ini umum ini idza itu iqamata famsu ini boleh jadi mendengarnya itu orangnya di dalam masjid ada di dekat pintu masjid atau di teras masjid atau akah bahkan dia di masih posisinya betul-betul di luar masjid. Famsu ila salati maka berjalanlah kalian menuju salat. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama untuk mengatakan bahasanya ketika terdengar ikomah dan seorang itu sedang sholat sunnah maka batalkanlah sholat sunnah. Kenapa? Karena hadisnya mengatakan kalian mendengar ikomah jalan menuju sholat. Itu jalan menuju sholat fardu. Artinya sholat sunnahnya batalkan. Kapan? Ida ikom ikomata famshu. Pakai fa. Ini, jika kalian mendengar suara ikomah maka jalanlah menuju sholat. Ini, namun uh, kemarin telah kita baca pendapat saya Ibn Thaymin rahimahullahu taala Bahasanya beliau e, menimbang hadis man adraka rakaatan min salati faqad adraka salata. Siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat maka dia telah mendapatkan salat, maka ya, beliau merinci apakah dibatalkan ataukah tidak jika saat ikomah dia belum mendapatkan satu rakaat ya, maka dibatalkan. Namun jika saat terdengar ikomah dia sudah dapat satu rakaat, ya, maka ini seperti orang baru dapat satu rakaat sholat subuh kemudian terbit matahari. Ya, terbit matahari artinya batal. Ya kan, berarti harusnya batal. Namun karena dia telah mendapatkan satu rakaat, dia telah mendapatkan sholat, ya, tetap lanjut. Dan dia ter, tergolong ya, sholat subuh sebelum terbit matahari. Maka jika saat ikomah dia telah punya satu rokaat, maka lanjut satu rokaat lagi dan dia terhitung sholat sunnah sebelum ikomah. Dia terhitung sholat sunnah sebelum ikomah. Waalaikum sakinah wal waqar tadi menunjukkan uh, eh, makna yang telah kita sampaikan walatusri'u janganlah kalian ngebut-ngebut fama atraktum fasalu wa ma fatakum faatimu maka sholat yang kalian dapati kerjakanlah. Ini dalil pendapat sebagian ulama bahasanya orang itu mendapatkan jamaah meskipun dia cuma mendapatkan tasawuf akhir bersama imam. Dalam masalah ini orang uh, ulama berselisih pendapat kapankah seorang itu dikatakan mendapatkan jamaah. Pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu rahimallahu taala adalah orang itu dikatakan mendapatkan jamaah kalau minimal dia dapat satu rokaat. Ya, maka jika sholatnya sholat isya empat rokaat, ya, dia dikatakan sholat berjamaah dan mendapatkan keutamaannya, manakala minimal dapat satu rokaat bersama imam sholat isya sehingga dia masbuknya tiga rokaat. Tapi kalau kurang dari itu, maka dia tidak tergolong mendapatkan uh, mendapatkan sholat jamaah bersama imam. Namun sebagian ulama eh, berpendapat ya asalkan dapat satu bagian dari sholat maka dia telah dapat ya, pandangan ini dalilnya kalimat ini fama adroktum maka ma apa saja yang kalian dapatkan dan termasuk apa saja ya, ya termasuk apa saja adalah tasawuf akhir bersama imam Fasallu maka kerjakanlah. Ini. Meskipun boleh jadi dikatakan ya, kerjakanlah. Namun tidak dapat uh, keutamaan sholat jamaah. Wama fatakum faatimu dan apa yang terluput, apa yang terlewat, maka sempurnakanlah Kemudian hukum meletakkan tangan kanan pada tangan kiri di dada atau pas pada jantung. Dan apa hukum meletakkan dua tangan di bawah pusar? Dan apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah ini? Hunaka dalam masalah ini. Hukum meletakkan tangan kanan pada tangan kiri dalam sholat, hukumnya dianjurkan. Dasarkan hadis dari Sahal ibn Sa'ad radhiallahu anhu. Beliau mengatakan manusia diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya pada hasta tangan kiri ketika salat. Dilihatkan oleh Al-Bukhari. Akan tapi di manakah tempat meletakkan ini? Jawabannya akrabul akwal ila sehati Pendapat yang paling mendekati kebenaran dalam masalah ini meletakkan tangan itu yakunu ala sadar ada pada dada. Ini. Berdasarkan hadis Wa'il bin Hujar. Ini. Berdasarkan hadis Wa'il bin Hujar radallahu anhu. Sunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan kanan pada tangan kiri pada dadanya. Diatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Baihaqi. Ya, hadis ini menurut saya Ibnu da'if. Hadis ini menurut saya Ibnu da'if. Namun beliau katakan itu dalil yang paling paling ringan ke, uh, semua hadis dalam masalah ini da'if. Termasuk hadis ini. Namun ini yang paling ringan ke kedaifannya. Namun ini yang paling ringan kedaifannya. Wal hadis wa in kana fi syai'un min Hadis ini dhaif mengandung syai' min dha'fi artinya dhaif yang ringan. Lakinau aqrabu min ghairihi akan tapi ini adalah dalil yang paling mendekati dibandingkan yang lain ila sihati kepada kesahihan. Artinya yang paling ringan semua hadis dalil dalam masalah ini bermasalah dhaif dan ini yang paling ringan dhaifnya. Maka beliau uh, berpendapat demikian karena ini yang paling ringan. Bukan karena itu kuat. bukan karena itu kuat, namun karena <coughs> itu yang paling ringan. Dan eh, satu hal yang perlu diperhatikan bahasanya termasuk sadar berdasarkan Al-Quran adalah bagian badan yang lurus dengan jantung. Menimbang firman Allah Ta'ala, walakin ta'mal qulubul lati fis Akan tetapi yang buta adalah jantung, yang jantung itu fis Letaknya di dada. Ya, maka bagian badan yang ya, lurus dengan jantung, karena jantung tentu di dalam, ya, yang itu letaknya berarti di bawah uh, eh, mbak Eh, buah dada di bawah sedikit di bawah buah dada itu letaknya jantung. Maka orang meletakkan di situ dia tergolong telah meletakkan di dada. Maka dada di sini tidak harus pas buah dada. Ya, di bawah dada ya, itu juga telah orang tergolong meletakkan di dada berdasarkan Al-Quran. Karena kulub, karena jantung, kata Al-Quran, itu letaknya di dada. Dan letaknya, letak jantung itu di bawah buah dada. Ya tentang hadis meletakkan di dada, apakah hadisnya kuat ataukah tidak, diperselisihkan ulama. Ya, kalau di antara ulama kontemporer, maka ada yang menilai hadisnya sahih itu pendapat Al Albani dan uh, Ibnu Bas e, kemudian sedangkan Sa'id Ibnu Thaimin memilih hadisnya dhaif namun itu yang paling ringan dhaifnya dibandingkan yang lain sehingga oleh karena itu beliau menyarankan untuk tetap tidak ada dan hadis tentang masalah ini juga dinilai dhaif oleh Sa'id Mukbil dan beliau katakan bahasanya semua hadis tentang di manakah posisi letak tangan seluruhnya daif. Tapi kalau meletakkan tangan itu sahih di surat Bukhari hadis Sahal ibn Sa'ad tadi ayat yadal yumna ala dirail yusra itu sahih. Namun itu di mana? Itu di mana? Itu semua riwayat dalam masalah ini daif. Yeah. Maka saya sama saya Mukbil sama. Pandangannya itu daif. Namun nanti kesimpulan fikihnya berbeda. Sama-sama semuanya daif. Maka saya kemudian memilih ya ngambil beramal dengan yang paling ringan daifnya. yaitu di dada menganjurkan untuk mentakkan di dada sedangkan saya mukbil kemudian mengatakan ya, letak tangan bebas ya mau di dada, mau kemudian di bawahnya dada, mau di atasnya pusar, mau di bawahnya pusar, yang penting diletakkan. Mengamalkan hadis Bukhari, meletakkan tangan kanan pada tangan kiri. Posisinya ya, monggo terserah, ya, sukanya di mana. Di atas pusar, di bawah pusar, naik lagi, ya, ya, pas di bawah uh, buah dada atau pas pada buah dada. Nah, ya, terserah saja. Kenapa? Karena semua riwayat dalam masalah di manakah posisi meletakkan semuanya riwayatnya dhaif. Wa amma wada'uha adapun meletakkannya pada pas pada jantung yaitu pada lambung kiri ya. maka kemudian uh, Eh, posisi tangan kemudian eh, belok ke lambung kiri, maka beliau katakan itu bid'ah, la aslalaha, tidak ada dasarnya. Ada yang mengatakan untuk memegangi jantung, untuk memegangi ini, ya. namun jantungnya di dalam gimana dipegangi dari ini. Ya. Tadi Sarul Momte beliau menilai bahasanya saya Muthaimin berpandangan bahasanya ini termasuk uh, Eh, dalam larangan Nabi ya, ya, ya, takhasur dalam sholat yaitu memegangi satu sisi eh, berkaca biasa diterjemahkan dengan berkacak pinggang ya, namun eh, ini termasuk takhasur itu berpegangan pada salah satu sisi badan memegangi salah satu sisi badan Adapun meletakkannya di bawah pusar dan ini ingat ini madhab hambali. Madhab resmi hambali meletakkannya di bawah pusar. Fakat e, uh, asaran atharan maka diriatkan dalam masalah ini satu athar dari Ali radhiallahu anhu yang dilihat Imam Ahmad dan Abu Dawud akan tapi dia daif dan hadis Wa'il bin Hujr lebih bagus, lebih kuat di sini bukan berarti kuat. Ya, dalam ungkapan bahasa bahasa hadis lebih sahih itu bukan berarti sahih. Lebih kuat bukan berarti kuat. Dia daif cuma ya, cuma lebih ringan daifnya. Itu disebut dengan sebutan lebih kuat dan lebih sahih. Akwa lebih bagus ya, minhu daripada asar dari Ali dan tidak ada beda dalam fi hadal hukmi dalam hukum ini meletakkan tangan antara perempuan dan laki-laki. Karena hukum asalnya sama perempuan dengan laki-laki dalam hukum kecuali terdapat dalil yang membedakannya. Awal alal farqi bainahuma atau mengatakan ada beda di antara keduanya. Dan saya tidak mengetahui dalil sahih yang membedakan antara laki-laki dan perempuan fi hadhihi sunnati dalam masalah ini. Kemudian hukum menjaharkan basmalah. Eh, Arajah yang benar, yang lebih kuat, menjaharkan, mengkeraskan bacaan basmalah lah yang beri tidak sepatutnya. Tidak sepatutnya, tidak sepatutnya itu berarti ya, ya kurang lebih dekat dengan makro. Wa ana sunnata yang sesuai dengan sunnah adalah al-israru biha membaca basmalah dengan suara lirih. Kenapa? Di Li'annaha laisat minal fatihah. Karena basmalah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah menurut pendapat beliau. Dan tentang masalah ini tentang status basmalah ada tiga pendapat ulama. Pendapat yang diambil dan dipilih oleh Syekh Mutsaimin adalah pendapat Imam Malik. Bahasanya basmalah itu bukanlah bagian dari Al-Fatihah ataupun surat yang lain. Pendapat yang kedua mengatakan basmalah itu adalah bagian dari surat Al-Fatihah dan semua surat yang lain yang ada basmalahnya. Ini pendapat Abdullah bin Mubarak. Ya, kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahasanya uh, basmalah itu adalah bagian dari Al-Fatihah. Ini pendapat Al-Imam Syafi'i dan di antara ulama kontemporer adalah pendapat Al-Albani. Ya, karena beliau uh, mengkuatkan hadis riwayat Rukudni. Ya, hadis yang mengatakan bahasanya Al-Fatihah itu adalah sebuah ayat, sebuah, sebuah ayat. Ya, Wal bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Dan bismillahirrahmanirrahim satu ayat darinya. Tegas di situ. Ayat darukutni. Iya. Dan bismillahirrahmanirrahim ayat darinya. Nisa al bani mensahihkan hadis ini eh, atau menguatkan hadis ini saya kalau tidak salah Hasan menurut beliau sehingga beliau eh, mendukung pendapat Al-Imam Syafi'i bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat dari Al-Fatihah. Sedangkan apakah Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat untuk surat-surat yang lain? Al-Imam Musyafi'i tarot dada. Uh, eh, Imam Musyafi'i tidak tegas pendapatnya. Di satu tempat beliau berpendapat ini adalah juga ayat bagi surat-surat yang lain. Di sebagian tempat beliau mengatakan ini cuma ayat untuk Al-Fatihah saja. Maka yang disampaikan oleh beliau, disampaikan oleh saya Muthaimin di sini adalah the pendapat Al-Imam Malik bin Anas rahimallahu taala. Walakin lau jahara biha ahyanan akan tapi seandainya bismillah itu dijaharkan terkadang tidak mengapa. Bahkan qad qala ba'du ahli ilmi sebagian ulama mengatakan bahasanya sepatutnya terkadang menjaharkan basmalah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari Nabi kalau beliau pernah menjaharkan basmalah. Dan batu ahli ilmi di sini adalah Ibnul Qayyim di uh, Zadul Ma'ad. Jadi adakah riwayat yang sahih kalau Nabi pernah menjaharkan basmalah? Ini diperselisihkan. Nah, ini diperselisihkan. Apakah ada riwayat yang sahih Nabi pernah menjaharkan basmalah ini diperselisihkan. Sebagian ulama mengatakan tidak ada. Sebagian ulama mengatakan tidak ada riwayat yang sahih bahasanya Nabi pernah menjaharkan basmalah. Ibnul Qayyim berpendapat ada. Ada riwayat yang menurut beliau sahih yang menunjukkan Nabi menjaharkan basmalah. Sehingga kalau Ibnul Qayyim mengatakan ya, bahasanya yang paling sering Nabi itu sir. Namun Nabi kadang jahar. Berarti dianjurkan jahar namun terkadang. Lakin asabit akan tetapi yang valid dari Nabi, maka saya Ibnu Thaimin enggak sebenarnya dalam masalah riwayat beliau tidak uh, eh, kurang sepakat dengan Ibnu Qayyim dalam masalah ini. Lakin itu ada kalimat berikut ini. Akan tetapi yang valid dari Nabi, Nabi tidak pernah menjaharkan basmalah. Wahadawal aula ini yang lebih tepat, yaitu tidak menjaharkannya di catatan kaki diriatkan oleh Anas bin Malik radhiallahu anhu beliau mengatakan aku sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang Abu Bakar di belakang Umar dan aku tidak mendengar satu dari mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim tidak mendengar artinya dibaca sir diriatkan oleh Muslim diberi judul bab oleh Imam Nawawi hujah dalil orang yang berpendapat tidak menjaharkan basmalah namun ya, catatan sangat penting berkenaan dengan hal ini. Walakin lau jahara biha taklifan. Namun jika seorang itu menjaharkan basmalah dalam rangka mengambil hati likaumin untuk satu masyarakat, satu komunitas yang madhab mereka adalah menjaharkannya, yaitu syafi'iyah. Ya. Ya, yaitu syafi'iyah. Ya. Fa'arju ya yakuna bi Baksun Maka aku berharap itu tidak mengapa. Ya, dan ditegaskan oleh Ibn Taimiyah maka seharusnya demikian. Seharusnya demikian. Jadi kalau dia berada di satu masyarakat yang kualitas toleransinya belum tinggi dan mereka hanya mengenal apa yang diajarkan oleh gurunya dan gurunya mengajarkan Hal ini mengajarkan fikih syafi'iyah yang mengatakan ya, harus dijaharkan harus dijaharkan karena itu adalah bagian dari Al-Fatihah. Ya, sebagaimana Al-Fatihah jahar maka basmalah juga jahar. Maka orang yang pendatang baru di komunitas ini menjumpai keadaan mereka, tingkatan toleransinya itu ya ya kurang, maka adalah dia menjaharkannya dalam rangka supaya tidak bikin kaget mereka dalam rangka supaya dia e, tidak dianggap aneh di masyarakat tersebut. Ya, dalam kata Alifan dalam rangka mengambil hati. Maka di sini e, kita jumpai faedah dakwiyah bahwasanya hal-hal yang hukumnya sunnah manakala melakukannya hal-hal yang hukumnya sunnah tidak wajib manakala melakukannya itu menimbulkan e, keributan sosial maka hendaknya ditinggalkan bisa sementara waktu sampai e, seorang itu diterima dan diakui ilmunya dan keberadaannya e, kemudian orang pun kemudian memberikan toleransi kepadanya hukum doa istiftah Istiftah hukumnya eh, doa istiftah atau disebut juga dengan doa tawajuh hukumnya sunnah tidak wajib baik dalam sholat wajib ataupun sholat sunnah. Waladhi yang bari yang sepatutnya dilakukan seorang itu adalah e, mendatangkan atau membaca dalam istiftah semua bacaan waroda yang berdalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia baca bacaan ini ahyanan terkadang bacaan itu terkadang yang lain supaya terwujud e, baginya dengan tindakannya ini melakukan semua bentuk sunnah melakukan sunnah dalam semua bentuknya namun seandainya seorang itu tidaklah kenal bacaan istiftah kecuali satu model saja minas sunnah dari apa yang Nabi tuntunkan kemudian dia mencukupkan diri padanya juga tidak mengapa kenapa yang dianjurkan kadang begini dan kadang begitu anak zahir karena kemungkinan yang lebih mendekati. Bukan pasti ya, namun zahir. Bukan nas, namun zahir. Kemungkinan yang lebih mendekati bahasanya sang Rasul alaihi salatu itu variatif dalam model-model ini. Yunawi bervariasi dalam model-model istiftah. Demikian juga dalam bacaan tasyahud dengan tujuan min ajli taisir memberikan kemudahan pada manusia. Demikian juga zikir setelah sholat ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bervariasi dan ya, dianjurkan untuk gonta-ganti kadang begini dan kadang begitu di sini sampaikan karena dua faedah. Yang pertama, supaya seorang itu tidak terus-menerus dalam satu model. Karena jika seorang itu terus-menerus dalam satu model, maka melaksanakan biha dan nau model tersebut, itu seakan-akan amrun adi perkara e, tradisi, perkara yang sudah mentradisi. Akhirnya menjadi gerak otomatis. e, nanti jadi gerak otomatis. e, Walidhalika oleh karena itu seandainya dia lalai, e, maka dia dapati dirinya telah mengucapkan kalimat dikir tersebut, wa ingkana kosdin meskipun tidak ada niat untuk membacanya. Loh kok tidak, sudah udah selesai ya? Sudah baca ini dan sudah selesai. Kenapa demikian? Karena ini menjadi perkara yang e, mengakar pada dirinya, membudaya pada dirinya, maka jadi gerak refleks dan otomatik e, dan otomatis. Oleh karena itu maka jika bacaan zikirnya itu variatif, sarayati ahyanan bihada, terkadang melakukan ini, terkadang melakukan itu, itu lebih bisa menghadirkan hatinya dan lebih mendorong untuk memahami apa yang dikatakan. Kemudian yang kedua adalah memberikan kemudahan pada umat. Ya. Bihai ya'ti al-insan di mana seorang itu terkadang membaca ini, terkadang membaca itu sesuai yang cocok bagi dirinya. Ya, karena dia punya urusan mendesak, maka dia uh, cari bacaan yang pendek. Ketika dia nyantai, maka dia ambil bacaan yang panjang. Maka karena dua faedah di atas, maka jadilah sebagian ibadah ya, tak didatang dalam bentuk yang variatif. Semisal bacaan istiftah, bacaan tasyahud, dan bacaan dikir-dikir ba'da salati setelah salat. Ya, maka untuk istiftah tentu banyak ragam model bacaannya dan ulama berselisih pendapat bagaimanakah menyikapi uh, ya, menyikapi model bacaan istiftah yang banyak semacam ini. Ya, gimana menyikapinya? Maka pendapat yang diambil oleh Abdul Abbas Ibn Taimiyah yang ini kemudian dipilih oleh Ibn Taimin adalah kadang begini, kadang begitu. Dan pendapat yang dipilih oleh An-Nawawi di kitabnya Al-Azkar itu dibaca semua dibaca semua. Di Al-Azkar Imam Nawawi mengatakan tentang pembahasan e, doa bacaan istiftah fayustahabu al Jam bainaha dianjurkan untuk membaca semua al Jam bainaha kulliha liman sholat munfaridan nah, untuk orang yang sholat sendirian Maksudnya semua bacaannya dibaca semua ya baca Allah Kabira, habis itu dilanjut Allah Mabait Bayini, habis itu dilanjut ini dan seterusnya. Ya. ya. Liman sholat munfaridan walil imam idha adinal makmumun. Demikian juga imam juga boleh. Manakala mendapatkan izin dari para makmum. Ya. Amma idza lam ya'danu lahu fala yutawil alaihim. Adapun kalau tidak ada izin dari makmum ya maka jangan ya, berlama-lama. Ya ambil salah satu saja. Baliak tasiru ala ba'di dalika cukupkan dengan salah satu. Wa kadzalikal munfarid alladhi yu'siru takhfifa. Demikian juga orang yang salat sendirian yang mau cepat salatnya, yaitu bisa milih salah satu. Namun jika salat sendiri dan dia eh, longgar, ya maka beliau sarankan untuk membaca semua. Kemudian eh, apakah takmin itu sunnah? Bacaan amin itu sunnah. Maka satu kata, satu istilah ya, itu maknanya harus dipahami berdasarkan konteks. Ya. Kalau pembahasannya adalah pembahasan fikih muamalah kontemporer, maka takmin itu artinya asuransi. Nah, takmin itu asuransi. Ya, tapi kalau fikirnya fikir sholat, takmin itu artinya ucapan amin. Ya, maka jangan ada orang yang berkesimpulan hukum asuransi itu dianjurkan. <laughs> Kenapa? Karena saya searching di Maktabah Samila. Ya, ya, apa, hukum takmin. Ya, Mau oh, itu banyak sekali itu kutipannya bilang atakmin sunnatun, atakmin sunnatun. Fukuha bilang takmin itu asuran, eh, asuransi itu sunnah dianjurkan. Nah, gitu. Namanya uh, eh, ma, tadi nggak tahu kemudian bagaimanakah memahami istilah. Naam at-ta'min sunnatun muakada, ucapan mengucapkan amin itu sunnah muakada. Lasem lebih-lebih ketika imam telah uh, mengucapkan amin berdasarkan hadis yang diatkan Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jika imam mengucapkan amin ucapkanlah amin siapa yang ucapan aminnya mencocoki aminnya malaikat akan diampunilah dosa-dosanya yang telah lewat dan yakunu ta'mimul imam wal makmun fi anin wahid dan ucapan amin yang dilakukan oleh imam dan makmum di waktu yang bareng berdasarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam jika imam mengucapkan waladdallin maka setelah itu ucapkanlah amin dan sebagian makmum jika dibacakan ia karena butuh ia karena stain ya, maka sebagian makmum memberikan respon dengan mengatakan ista'an billahi kami minta tolong kepada Allah apa hukumnya yang disyariatkan jawabannya yang disyariatkan untuk makmum adalah diam menyimak imamnya. Faidah min al fatihati maka jika imam telah uh, selesai dari al-fatihah maka imam mengucapkan amin dan makmum mengucapkan amin. Dan amin ini sudah yurni mencukupi dari segala sesuatu yang ingin diucapkan oleh seseorang di tengah-tengah dia, di tengah-tengah imam membaca Al-Fatihah. Kemudian hukum baca Al-Fatihah dalam sholat. Para ulama berselisih pendapat tentang membaca Al-Fatihah dalam sholat ada beberapa pendapat. Pendapat pertama, Al-Fatihah tidak wajib bagi imam ataupun makmum. Tidak pula orang yang sholat sendirian, baik sholat sir ataupun jahar. Karena yang wajib adalah membaca ayat Al-Quran yang mudah untuk dibaca. Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala di surat Muzammil, Fakra'u ma minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Ya, maka wajib baca namun, wajib baca Al-Quran namun layak ta'ayan, tidak ditentukan apa yang harus dibaca. Bisa Al-Fatihah, bisa yang lain. Ditambah sabda Nabi kepada seorang yang jelek solatnya, Ikra' ma tayassar ma'aka minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari mudah dari ayat Al-Quran dan ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Pendapat yang kedua, membaca Al-Fatihah itu rukun untuk imam dan makmum serta orang yang salat sendirian, baik sholatnya sholat syria ataupun jahriyah, baik masbuk, wa alal masbuk, demikian juga orang yang masuk dalam salat berjamaah sejak awal salat nah, dan ini pendapat Al-Imam Musyafi'i. Kemudian pendapat yang ketiga, membaca Al-Fatihah itu rukun untuk imam dan orang yang sholat sendirian. Walaisat wajibatan tidak wajib untuk makmum secara mutlak, baik sholat syria ataupun sholat jahriyah. Pendapat yang keempat, baca Al-Fatihah itu rukun. bagi imam dan munfarid dalam sholat syria dan jahriyah. Dan itu rukun untuk makmum, untuk sholat syria saja non tidak untuk salat jahriyah. Maka rukun kalau salatnya eh, siriyah. Kalau jahriyah maka cukup baginya mendengarkan eh, bacaan imam dan ini pendapat yang dipilih oleh Abu Abbas ibnu Taimiyah. Dan pendapat yang yang uh, eh, waraju ingdi dan yang kuat menurutku. Kata-kata menurutku menunjukkan bahasanya yang namanya rajih itu tergantung siapakah yang merojihkannya. Rajih menurut Ibn Zaimin ya, dalam masalah ini sama dengan Ibn Bas yaitu pendapat Imam Syafi'i. Ya, namun tidak rajih menurut Al-Albani yang mengatakan bahasanya rajih dalam masalah ini adalah pendapat Ibn Taimiyah. Ya. Yaitu ya kalau jahar mendengarkan, kalau sir wajib baca. Maka yang namanya raja itu tergantung siapakah yang merajihkannya. Anak kira al-fatihah baca al-fatihah itu rukun dalam untuk imam dan makmum. Wal munfarid dan orang yang sholat sendirian. Ya, Baik sholatnya seriah atau benjariah kecuali masbuk. Jika mendapatkan imam dalam keadaan rukuk. Maka kewajiban baca al al -Fatihah itu gugur darinya khusus dalam kondisi ini. Dalil hal ini adalah keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la salat tidak ada salat bagi siapa saja yang tidak membaca Fatihatil Kitab. Keliman, mannya di sini man mausuliyah, yufidul umum, imam makmum, mun, uh, munfarid, semuanya man. Demikian juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang salat dan tidak membaca umul Quran, maka itu khidaj, Khidat maknanya fasidun usa Dan sini man. Mannya man syartiyah. Yufidul umum. Berarti munfarid, makmum dan imam. Ya, wahada amun. Ini dalil yang bersifat umum. Wayadulu dan yang menunjukkan hal ini adalah hadis Ubadah bin Samit. Rasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dari sholat subuh, lantas berkata kepada para sahabatnya, boleh jadi kalian membaca sesuatu di belakang imam kalian. Iya, jawab, wahai Rasulullah, jawab para sahabat. Nabi katakan, La taf'alu. salah kalian lakukan, kecuali yang dibaca hanyalah Al-Fatihah alias Umul Quran. Karena tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. ini adalah nas untuk salat jahriyah. Karena subuh adalah salat jahriyah. Adapun gugurnya kewajiban baca Al-Fatihah dari masbuk yang mendapati imamnya dalam kondisi ruko adalah hadis dari Abu Bakar. Dan menjumpai Nabi dalam kondisi ruko, maka dia mempercepat langkah dan ruko sebelum masuk ke saf. Kemudian dia masuk ke saf dan dia sudah berada di saf sebelum Nabi bangkit dari rukuknya. Kalau kalau sebelum sampai saf Nabi itu uh, imamnya itu sudah bangkit dari rukuknya maka nanti tergolong orang yang sholat sendirian di belakang sof. Iya. Orang yang sholat sendirian di belakang sof padahal ya, sof masih utuh atau sof masih longgar. Dan pendapat yang paling kuat dalam masalah ini bagi orang yang sholat sendirian di belakang sof, sholatnya batal. Iya. Maka sebelum eh, imam itu bangkit dari rukuk, Eh, dalam kasus ini seperti Abu Bakar dia sudah sampai soft. kemudian masuk ke dalam saf. Maka tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dari sholatnya, Nabi bertanya tentang siapa orang yang melakukan hal itu. Abu Bakar mengatakan saya wahai Rasulullah. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, semoga Allah memberikan tambahan semangat bagimu, namun walau jangan ulangi. Yang jadi sisi pendalilan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan Abu Bakar untuk mengulangi rokaat. Alati asro'a yang dia ngebut min ajli dengan tujuan supaya tidak tertinggal rokaat. Seandainya mengulang rokaat ini wajib atasnya, tentu Nabi akan memerintahkannya. Sebagaimana Nabi memerintahkan orang yang sholatnya tidak tumak ninah untuk mengulangi sholatnya. Hada dan ini dari sisi dalil asari, dalil riwayat, dalil nakli. Adapun dari sisi dalil nadari, dalil akal, maka kami katakan bahasanya orang yang masbuk tidak mendapatkan berdiri yang merupakan tempat untuk membaca Al-Fatihah. Maka tatkala dia tidak mendapatkan tempat untuk membaca Al-Fatihah, gugur apa yang jadi kewajibannya. Bidalil dengan dalil kias sabah. Ya, dengan dalil kias sabah. Ya, kias sabah itu adalah kias yang uh, lemah yang tidak boleh bagi dipakai dalam hujah menurut pelajaran usul fikih. Namun dalam realitanya ya, itu satu hal yang dipakai oleh para fukoha dalam pembahasan-pembahasannya. Contohnya di sini. Dalilnya kias sabah. Dikiaskan dengan apa? al akata Siapa itu akta? Alat itu kota uyaduhu. Orang yang tangannya terpotong. Tidak wajib baginya membasuh adot lengan atas sebagai pengganti e, sebagai pengganti membasuh hasta bahkan gugur darinya al fardu kewajiban membasuh tangan karena hilangnya tempat basuhan maka dikiaskan dengan hal ini Kadalika berarti kias seperti itu yaitu kias dengan hal di atas tas taskutu kiraatul Fatihah. Maka gugurlah kewajiban Al-Fatihah bagi orang yang mendapatkan iman dalam keadaan rukuk karena dia tidak mendapatkan berdiri dan berdiri itu adalah mahal tempat untuk baca Al-Fatihah. Sebagaimana orang wudhu membasuh tangan namun dia tidak mendapatkan tangan. Hastanya sudah terpotong, ada lengan atas sudah terpotong. Maka dia ternyata dia tidak mendapatkan mahal tempat untuk melakukan kewajiban. Ya, maka gimana? Gugur kewajibannya. Wa ina masa anhu al-qiyam dan gugur darinya kewajiban berdiri dalam kasus ini dalam rangka supaya dia bisa segera mengikuti imam. Fahadal kaulu maka pendapat ini menurutku itulah yang benar. Walaulah seandainya bukan karena hadis Ubadah bin Samit yang telah saya isyaratkan sebelumnya. Bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dari salat subuh. Walaulah hadalakan al kaul. Seandainya bukan karena hadis ini, hadis Ubadah bin Samit, ini saya pendapat yang mengatakan bahasanya baca Al-Fatihah itu tidaklah wajib bagi makmum dalam salat jahriyah, itulah pendapat yang lebih kuat. Maka dari sisi nazari, pendapat Ibnu Taimiyah itu lebih kuat. Dari sisi nadhari, dari sisi nadhari, dari sisi dalil akal. Kenapa lebih kuat? Karena mustami orang yang mendengarkan itu seperti orang yang membaca dalam masalah mendapatkan ganjaran. Dalilnya oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman kepada Musa Qad ujiba da'watukuma Telah dikabulkanlah doa kalian berdua Musa dan Harun Padahal yang berdoa cuma Musa sendirian Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Waqala Musa dan Musa berdoa, Rabbana wahai Rabb kami, Sini engkau telah berikan pada Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya perhiasan dunia dan dan harta yang berlimpah di dunia. Ya Allah, sungguhnya mereka menyesatkan manusia dari jalanmu. Ya Allah, hapuslah harta mereka dan ikat kuatlah hati mereka. Tujuannya apa? Supaya mereka tidak beriman kecuali setelah melihat siksaan yang pedih. Kuatkan hati mereka dalam kekafiran. Ya kuatkan hatinya Fir'aun dalam kekafiran. Sehingga dia tidak insaf kecuali sudah ya, ya, adab di depan mata dan ketika itu insaf sudah tidak manfaat. Dan Allah kabulkan doanya Musa. Fahala Allah maka apakah Allah menyebutkan untuk kita bahasanya Harun ikut berdoa? Jawabannya tidak. Meskipun demikian lanjutannya ayat kuat uji badak watukuma. Doa Musa, Anda berdua Musa dan Harun telah dikabulkan. Ulama mengatakan fitaujih ketika menjelaskan dua orang yang dimaksudkan dalam ayat padahal sebelumnya cuma sendirian yaitu Musa saja. Uh, ulama tafsir mengatakan Musa berdoa dan Harun mengamini. Sehingga menurut hal ini ketika imam itu membaca Al-Fatihah dengan suara keras dan isi Al-Fatihah itu doa, setelah itu makmum juga mengucapkan amin, sudah selesai. Berarti dia sudah baca Al-Fatihah. Ya, maka harusnya ya, yang lebih kuat dari sisi nadhari adalah pendapat Ibnu ya. Kalau jahar ya sudah ya, gugur kewajiban baca kewajiban baca Al-Fatihah untuk makmum. Namun menimbang dalil atari, dalil riwayat, yaitu hadis Ubadah bin Somit, maka saya tinggalkan dalil nadhari ini. Maka Syekh Ibnu Thaimin meninggalkan dalil nazari ini. Adapun hadis Abu Hurairah yang mengatakan siapa yang punya imam maka bacaan imam adalah bacaannya makmum. Sehingga meskipun sholat seriah ataupun jahriyah makmum tidak wajib baca Al-Fatihah. Maka hadis ini tidak sahih. Dia mursal sebagaimana kata Ibnu Katsir di mukadimah tafsirnya. Kemudian hadis ini berdasarkan kemutlakannya tidak ada yang berpendapat dengannya, orang yang berdalil dengannya. Karena orang yang berdalil dengan hadis ini sebagiannya mengatakan bahasanya makmum wajib membaca Al-Fatihah dalam salat seriyah. Berarti dia tidak mengambil hadis ini secara keseluruhan. Karena kalau berdasarkan hadis ini mau siriyah mau jariyah itu tidak baca Al-Fatihah. Makmum tidak baca Al-Fatihah. Kemudian pertanyaan, fa'ata kemudian jika ditanyakan, jika imam tidak diam, kapan kesempatan makmum membaca Al-Fatihah? Maka kami katakan makmum membaca Al-Fatihah ketika imam sedang membaca. Karena para sahabat mereka membaca bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saat Rasul sedang membaca. Dan Rasul ngasih arahan, Jangan lakukan kecuali yang dibaca Al-Fatihah. Karena tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah kapan itu sebaiknya? Maka uh, akan beliau sampaikan yang terbaik adalah ketika imam membaca surat. Sebagaimana di pertanyaan berikutnya. Kapan makmum membaca Al-Fatihah dalam sholat? Bersama imam membaca Al-Fatihah ataukah pada saat imam membaca surat. Jawabannya yang afdal, bacaan Al-Fatihah untuk makmum itu setelah ba'da qiraatil imam laha, setelah imam membaca Al-Fatihah. Alasannya apa? Li ajli dalam rangka si makmum ini diam mendengarkan bacaan yang fardu, yaitu bahkan rukun. Karena seandainya makmum ini baca Al-Fatihah ketika imam sedang baca Al-Fatihah, berarti makmum ini tidak mendengarkan bacaan yang statusnya rukun. Sehingga diam dan dia mendengarkan, malah dia itu diam dan mendengarkan untuk bacaan setelah Al-Fatihah, yaitu bacaan surat, padahal bacaan surat itu hukumnya sunnah. maka aneh, maka kurang pas. Bacaan yang sunnah didengarkan, bacaan yang wajib malah tidak didengarkan, ditinggal baca Al-Fatihah sendiri. Ini kurang pas menurut beliau. Ya, karena mendengarkan bacaan Al-Fatihahnya imam, bacaan yang wajib. Bacaan suratnya imam, bacaan yang sunnah. Ya, maka mana yang lebih tepat? Mendengarkan bacaan yang wajib. Ya, nanti kemudian tidak mendengarkan bacaan yang sunnah karena sibuk dengan baca Al-Fatihah sendiri. Oleh karena itu yang afdal adalah diam untuk ketika imam baca Al-Fatihah. Karena mendengarkan bacaan yang itu rukun lebih penting daripada mendengarkan bacaan yang hukumnya sunnah. Ini alasan yang pertama. Pemijatin ukhra alasan yang kedua, kenapa yang lebih afdal demikian? Karena ketika imam mengucapkan walad dalin wa anta lam tutabe dan Anda tidaklah menyimak bacaan imam maka Anda tidak akan mengucapkan amin. Karena masih sibuk dengan Al-Fatihahnya. Pada Al-Fatihahnya belum sampai amin. Wahina idin pada saat itu maka Anda keluar dari jamaah. Jadinya. Fal afdal wahada. karena itu yang afdal. Ketika imam baca Al-Fatihah, dengarkan. Ini mendengarkan bacaan yang wajib. Ketika dia imam baca surat, ini bacaan yang tidak wajib, bacaan yang sunnah. Nah, bisa menyibukkan diri dengan baca Al-Fatihah. Kemudian bagaimanakah memungkinkan mungkin bagi kami supaya bisa khusyuk dalam salat? Wa inda qiraatil Quran saat baca Al-Qur'an ketika salat dan di luar salat. Maka jawabannya khusyuk adalah intinya salat dan otaknya salat. Dan pengertian khusyuk adalah hadirnya hati. Jadi yang sholat itu adalah badan sekaligus hatinya. Yang dimaksud hadir, eh, hati itu hadir artinya layata jawal. Hati itu tidak keliling-keliling ke kanan dan ke kiri, ke Beringharjo, ke Parangtritis atau yang lainnya. Ya, namun hatinya ikut sholat sebagaimana badan dan raganya sholat. Dan jika seorang itu merasakan ada sesuatu yang membelokkannya dari kekhusuan, meskipun dia dalam kondisi sholat, boleh ta'awud. Minta perlindungan pada Allah dari setan sebagaimana Nabi perintahkan. Dan tidaklah diragukan bahasanya setan itu antusias untuk merusak semua ibadah. Terutama sholat yang merupakan ibadah yang paling utama setelah dua kalimat syahadat yaitu setelah tauhid. Maka setan datang mengatakan ingatlah ini dan itu. Kemudian setan jadikan orang tersebut larut fil hawajis dalam berbagai macam lintasan-lintasan yang tidak ada faedahnya yang lintasan ini hilang dari kepalanya begitu selesai sholat. Maka hendaknya seorang itu antusias, betul-betul antusias untuk peduli dan perhatian pada Allah Azza wa Jalla. Dan jika dia merasakan satu dari hadil hawajis, bisian-bisian ini, dan was-was ini, maka diperbolehkan. Ya, baginya meskipun dalam sholat, ta'awud dari syaitan. Baik dia posisinya ruko, atau posisinya tasahud, atau posisinya duduk, atau posisi sholat yang lain. Demikian juga di antara afdalil asbab, sebab yang eh, efektif yang membantu untuk khusuk dalam sholat adalah ayat tahdir, menghadirkan keyakinan. Bahasanya dia sedang berdiri di hadapan Allah. Bahasanya dia sedang berbisik kepada Rabbnya Azza wa Jalla. Kemudian adakah riwayat yang menunjukkan kalau Nabi diam Eh, diam antara Al-Fatihah dan surat setelah Al-Fatihah. Maka asakta diam sesaat antara membaca Al-Fatihah dan baca surat, lam tari tidaklah datang dari Nabi saw. Alaihi Wasallam. Namun ala hasabi menurut pendapat sebagian ulama fikih, imam hendaknya diam, sukutan diam yang memungkinkan bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah. Nah, diam semacam ini itu yang tidak ada riwayatnya. Wa inna huwa namun diam yang ada dari Nabi adalah sukutun yasirun. Diam yang sesaat untuk mengembalikan napas, menormalkan napas. Min, min dari satu sisi, wayaftah dan membuka albab uh, albab membuka pintu bagi makmum dari sisi yang lain. Eh, hatta yasra fil qiraati wa yukmil. Eh, itu mungkin yusri ya. Sehingga makmum itu yusri' Eh, atau yasra berarti kembali ke, im, ke imam. Hatta yasra fil qiraati sehingga imam itu mulai membaca wa yukmil dan menyempurnakannya. Walau kana al imamu yaqra'u walaupun imam itu membaca fayasaktatan yasiratun maka itu cuma diam sesaat bukan diam yang panjang. Intinya ya diam yang ada pada Nabi adalah diam sesaat untuk menormalkan napas ataupun diam yang panjang sebagaimana pendapat sebagian ulama fikih itu lam tarid tidak ada riwayatnya. Dan orang yang terlewatkan satu rakaat dari sholat subuh, maka apakah dia genapkan sholatnya dalam keadaan bacaannya keras ataukah diam? Maka pendapat Syekh Ibnu dia memiliki hak pilih. Boleh keras, boleh lirih, akan tapi yang lebih afdal adalah dia selesaikan sholat dengan bacaan yang lirih. Kenapa? Di anauqat yakunu hunaka kaatun boleh jadi ada seseorang yang sedang, orang lain yang juga sedang menyelesaikan e, sholatnya. Maka jika makmum masbuk ini membacanya keras, maka ini bisa mengganggu orang lain yang juga sama-sama masbuk. Manakala jahara, manakala dia membaca dengan suara yang keras. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Ya, sejumlah hukum-hukum seputar sholat. Ya, semoga mudah menjadi ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah hukum seorang muslimah yang melaksanakan umroh wajib tanpa dipenemani mahram karena kedua orang tuanya sudah daftar haji dan keberatan jika nemeni anaknya umroh. Maka untuk haji wajib demikian juga umroh wajib uh, selebih cenderung pada pendapat alimah musyafi'i rahimallahu taala yang membolehkan tanpa mahram asalkan aman. Dan ini juga pendapat yang dikuatkan oleh eh, Syekh Abdul Aziz Ar-Rais. dan hanya dengan e, haji atau umrah yang sunnah. Yang kedua, maka harus dengan mahram. Bolehkah seorang lebih memilih berwudu dengan menggunakan gayung meskipun dia dapat berwudu dengan keran dan atau air mengalir? Ya, mukhayyar orang boleh saja memilih dengan cara ini ataukah cara itu. Apa hukumnya ketika Qiyamul Lail di rakaat kedua terdengar azan subuh tadi? Siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat sebelum waktunya berakhir maka dia telah mendapatkan salat tersebut. Sehingga misalnya dia mau sholat dua rakaat, baru dapat satu rakaat, sudah terdengar azan berarti anggap saja waktu Eh, sholat malamnya sudah berakhir, maka dia lanjutkan tambah satu rakaat lagi dan dia terhitung mengerjakan dua rakaat tersebut sebelum waktunya berakhir, sebelum terdengar adzan. Secara realita setengah sebelum adzan, setengah setelah adzan. Secara hukum dua-duanya sebelum adzan. Bolehkah menjamak sholat asar dengan sholat Jumat? Kalau bisa Eh, menghindari hal ini artinya jangan mengerjakan sholat Jumat, namun sholat duhur kosor, de, kemudian dijamak dengan asar itu lebih baik. Namun jika tidak ada dirasa e, pilihannya adalah sholat Jumat, maka ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama dan syafi'iyah membolehkan jama'ah uh, antara salat Jumat dengan salat asar dan dari sisi an-nazar al-fiqhi sisi uh, nalar fikih itu yang lebih tepat daripada pendapat yang lain. Dengan tidak tutup mata ada khilaf ulama, persisian ulama dalam masalah ini. Ada sebuah masjid yang merupakan tanah pribadi seseorang. Oleh pemiliknya dibolehkan siapapun menggunakannya untuk sholat dan ini sudah berlangsung sejak lama sampai sekarang masih dipakai untuk sholat jamaah lima waktu. Dan di air ini pemilik dalam hal ini ahli waris pemilik hal ini dipermasalahkan terkait menurut mereka tanahnya belum diwakafkan. Ya, jawabannya tanah tersebut sudah diwakafkan. Ya, tanah tersebut telah diwakafkan menurut hukum agama. Meskipun tanah tersebut belum diwakafkan menurut hukum negara, menurut administrasi, menurut undang-undang wakaf. Namun itu sudah wakaf. Menurut syariat. Ya, karena wakaf menurut syariat itu bisa ikrar wakaf. Itu bisa kauli dan bisa fi'li. Bisa kauli dan bisa fi'li. Bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Dengan perbuatan ya, dia bangun bangunan, ya, dia persilahkan ini untuk sholat, ya, dia buka umum untuk umum, dia persilahkan siapa yang mau sholat sholat, ya. maka dengan perbuatannya dia telah mewakafkan tanah dan bangunan yang dia bangun. Ya. Sehingga itu itu tanah wakaf secara hukum agama. Dia bukan tanah wakaf atau belum tanah wakaf menurut administrasi karena belum sampai ke ikrar wakaf di depan KUA dan ngurus uh, apa uh, sertifikat wakaf uh, dari kantor BPN gitu. Namun itu masalah administrasinya. Sedangkan masalah syar'inya, masalah agamanya ini tanah wakaf. Ya, apakah apa yang dilakukan oleh waris ini diperbolehkan? Apa yang dia lakukan oleh waris ini haram? Ya, nanti dia akan makan tanah haram, harta haram. Karena itu wakaf. Syara'an. Secara agama itu wakaf. Ya. Nah, hukum terkait masjid, apakah tempat tersebut digolongkan masjid yang disunahkan untuk salat tahiyatul masjid dan termasuk tempat terlarang jual beli? Iya, karena itu masjid, itu wakaf. Mengingat adanya pendapat bahasanya jika suatu tempat merupakan milik pribadi dan bukan tanah wakaf, maka tempat tersebut tidak termasuk masjid yang telah jual beli di dalamnya. Ini jika tempat sholatnya itu satu kamar di dalam rumah orang. Nah, itu satu kamar untuk orang sholat, uh, untuk tempat sholat di dalam uh, bagian dari rumah besar milik seseorang. Nah, itu eh, itu bukan masjid. Tidak berlaku padanya aturan-aturan masjid. Namun jika uh, orang itu membangun musola di halaman rumahnya, jika dulu simbah, dulu si kakek misalnya, bangun di halaman uh, di halaman rumahnya, dia bangun musola permanen. Bahkan kemudian bangunannya bahkan atau bahkan bangunannya itu malah swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat. Ya. Setelah itu dia persilakan orang untuk sholat. Maka dia suruh orang untuk sholat. Maka itu wakaf. Maka tanah sholat tersebut wakaf secara syariat. Ya, wakafnya, ikar wakafnya, ikar wakaf, fi'li, perbuatan. Apabila uh, satu masjid milik kantor pemerintah namun dibuka untuk umum, kan letaknya di pinggir jalan raya besar, yang di situ juga diadakan sholat berjamaah lima waktu, apakah masjid uh, seperti itu term masjid, termasuk masjid yang terlarang jual beli di dalamnya atau tidak terlarang? Termasuk masjid. Karena itu adalah wakaf fi'li. Itu adalah wakaf fi'li. Kecuali kalau itu jadi bangunan uh, satu lantai, ini lima lantai atau berapa lantai, salah satu lantainya salah satu lantainya dipakai untuk tempat sholat, nah itu bukan itu bukan masjid. Itu bukan masjid. Namun jika dia uh, jika dia buat bangunan khusus, ya, bangunan khusus tempat di tempat yang bisa diakses publik, ya, kemudian dia persilakan untuk orang untuk sholat, bahkan dia suruh dan dia minta orang untuk sholat, maka dengan dengan pernyataannya tersebut, persetujuannya itu, maka berarti dia ikrar wakaf dengan perbuatannya. Bagaimanakah hukum menyiarkan doa-doa pribadi ketika di status medsos Ya Allah mudahkanlah anak-anak saya menghafal Al-Quran. Ya, maka wallahu a'lam itu tergolong mungkin doa dengan jahar dan yang afdal uh, doa itu adalah dengan sir. Ya. Dan afdal itu lain halnya kalau dia minta doa, ini anak saya baru saja lahir. Ya, mohon doa ya, teman-teman ya, sekalian. Ya, namun itu permintaan untuk ya, didoakan. Adapun doa diri sendiri yang di statusnya di eh, di share di medsos maka statusnya adalah seperti al jaharu bidoa ya, berdoa dengan suara yang keras terdengar orang lain dan al afdal adalah doa itu ya, eh, tadaruan wa khufiyah tersembunyi lirik Jika ini ingin pinjam barang teman, sedang yang bersangkutan pergi sehingga terhalang izin langsung karena kita punya sangka, namun kita punya sangkaan kuat, si pemilik barang akan meminjamkan. Apakah boleh meminjamkan, meminjam barang tersebut meski belum mendapatkan izin pemilik? Sebenarnya boleh. Jika ada sangkaan kuat, kalau ya, teman tersebut ridho, kita pakai barangnya sebagaimana yang Allah firmankan sebagaimana yang Allah sampaikan di Al-Qur'an bahasanya boleh sebagai seorang kawan itu memakan makanan yang ada di rumah kawannya tanpa izinnya. Ketika dia yakin bahasanya karena dia telah akrab dan dekat, dia yakin kawannya senang atau bahkan senang eh, temannya menikmati makanan tersebut. Bagaimanakah jika rokaat atau bacaan atau gerak yang terlupa saat sholat, tapi ingatnya beberapa saat setelah salam, alias sholat sudah e, saat e, zikir atau doa baru ingat. Kalau ada yang terlupa, apakah bisa sujud sahwi saat itu? Jika yang terlupa adalah rukun dan baru ingat setelah salam, maka sholat batal. Wajib diulangi. Adapun jika teringatnya di dalam sholat sebelum salam, maka ya, rokaat yang harus ya, yang di dalamnya kelupaan rukun tersebut, rokaatnya batal. Maka rokaatnya kurang. Ya, rokaatnya kurang. Maka dia perlu tambahkan satu rokaat lagi. Bolehkah mengikuti bacaan suratnya imam setelah Al-Fatihah bagi makmum apabila makmum telah selesai membaca Al-Fatihah agar eh, dapat lebih konsentrasi dengan mengikuti bacaan imam. Kalau maksudnya mengikuti itu adalah menirukan, maka tidak boleh. Jangan lakukan kecuali dengan Al-Fatihah. Maka tidak boleh. Pengecualiannya cuma Al-Fatihah. Tapi kalau yang dimaksud dengan mengikuti adalah menyimak, maka itulah yang diperintahkan. Tapi kalau mengikuti itu artinya menirukan, ya, karena kebetulan baru saja ngapal ya, apa yang dibaca imam, sudah ngapal ya, apa yang dibaca imam, ya, ini sedang ngapal an-naba, dah baru saja selesai, oh imamnya membaca an-naba, ah, kemudian ikut kumat kamit, maka itu tidak boleh. Ya. Nabi larang, jangan lakukan kecuali al-fatihah. Bagaimanakah hukum sholat sunnah rawatib sebelum dan setelah sholat Jumat? Kalau bak dia Jumat, maka itu satu hal yang dituntunkan. Ya, bisa dua, bisa empat rakaat. bahkan terdapat riwayat yang menunjukkan bisa enam rakaat. Ya, adapun qobliyah Jumat, ya, maka itu diperselisihkan ulama. Syafi'iyah mengatakan disyariatkan dan dituntunkan qabliyah Jumat ya, namun yang benar da, ya, wallahu a'lam adalah itu tidak dituntunkan karena yang dituntunkan adalah sholat sunnah mutlak menunggu kedatangan ya, dan dimulainya uh, kedatangan imam dan dimulainya khutbah Manakah pendapat yang lebih kuat apakah baca Al-Fatihah bersama dengan imam atau setelah imam selesai baca Al-Fatihah? Tadi telah ditegaskan oleh saya Ibnu Thaimin yang afdal itu baca Al-Fatihahnya adalah ketika imam baca surat. Sehingga ketika imam itu membaca Al-Fatihah maka makmum mendengarkan. Apakah ada batasan dalam menggunakan irama atau nada saat sedang adzan atau membaca Al-Quran saat jadi imam saat sholat jahriyah? Ya, batasannya adalah aturan tajwid. Tidak melanggar aturan tajwid. Kalau kemudian melanggar eh, aturan tajwid yang pendek jadi panjang, yang pandang jadi pendek, ya, maka tentu hukumnya haram. Mohon nasihat bagi saya seorang muslimah yang merasa uh, berkenaan dengan komunikasi ikhtilat di grup sosmed. Saya merasa masih berat untuk meninggalkan grup tersebut karena merasa grup tersebut berisi teman-teman seperjuangan dan terkadang banyak manfaat ilmunya. Maka kalau merasa berat untuk meninggalkannya maka solusinya jadi apa uh, silent reader eh, ya, ya pembaca saja eh, ndak ikut kemudian ikut kegaduhan yang ada di situ Bagaimanakah hukumnya yang membuka orang yang membuka sab baru namun tidak dimulai dari tengah dan terkadang malah dimulai dari menjorok ke sisi kanan. Uh, kalau kemudian tentang memulai dari tengah bukan sebuah keharusan, jadi kalau dia, sudah ada yang mulai dari sebelah utara misalnya, kita datang belakangan ya sudah di uh, dilanjutkan temani beliau kemudian dilanjutkan kecuali jika kita yakin bersama kita banyak yang ini kita ngambil tengah nanti juga sambung sampai Eh, sama beliau. Tentang kemudian menjorok ke sisi kanan saya tidak faham gambarannya. apakah ayat tentang doa Musa yang diaminkan oleh Harut bisa menjadi dalil zikir jama'i? Enggak, itu dalil uh, doa jama'i. Ya, bukan zikir jama'i. Doa jama'i. Ya, dan dalil doa jama'i artinya ada yang berdoa, kemudian yang lain mengaminkan. Dalilnya banyak. Bahkan surat, sholat berjamaah itu sendiri, itu dalilnya. Eh, karena imam berdoa dengan membaca Al-Fatihah, itina suratul mustaqim, dan makmum mengaminkannya. Karena itu maka eh, ya, salah satu berdoa yang lain mengaminkan, maka pada dasarnya ya, ketika tidak ada unsur-unsur yang bermasalah, ya, satu hal yang hukumnya boleh. hukumnya boleh, dalilnya doa Musa dengan Harun yang diceritakan Allah dalam Al-Quran dan Allah e, memujinya dengan bahkan Allah mengatakan dikabulkanlah doa kalian berdua e, kemudian e, e, sholat berjamaah dan yang lain ya tentu selama tidak ada hal-hal yang bermasalah dalam hal ini dijadikan sebagai ritual e, dirutinkan jadikan sebagai ritual kemudian ada kesan kalau orang itu tidaklah afdol berdoa kecuali dengan itu. Nah, itu nanti baru uh, kemudian baru bermasalah. Kalau kemudian kalau tidak maka pada dasarnya tidak mengapa. Bagaimana jika masjid tersebut ada di lantai satu sebuah rumah, kemudian rumahnya ingin dijual? Tidak boleh. Bagian yang itu tidak boleh. Ya, ya, tidak boleh. Dia jual bagian yang lain. Bagian yang tidak termasuk itu. Karena itu berarti kalau kalau dia jual maka dia menjual tanah wakaf atau ya, dia jual tanah wakaf. Bagaimanakah jika menyusun konsep bisnis, ingin memiliki bisnis yang berkembang, menghasilkan uh, eh, yeah, menghasilkan penghasilan yang banyak, tujuannya ingin membahagiakan dan membantu orang tua, pakai ini termasuk panjang angan-angan dan menyanyiakan waktu? Jawabannya bukan. Yeah. Yeah. Maka silahkan uh, berencana kemudian untuk berencana untuk kemudian dan ber, yeah, dan bekerja untuk mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya asalkan itu untuk akhirat. Dan silakan beramal untuk akhirat sebanyak-banyaknya asalkan tidak untuk dunia. Apakah mencukupi sholat sunnah rawatib 12 rakaat sehari semalam yang jika dihitung Salat sunnah pada hari Jumat nanti kurang dari 12. Ya, maka jawabannya ya pengkhususan untuk hari Jumat. Ya, jawabannya untuk hari Jumat pengkhususan. Selain hari Jumat, sholat rawatibnya 12. Nah, saya ingin uh, eh, setiap hari kemudian uh, mengamalkan hadis Nabi sholat rawatib 12 rakaat. Namun kebentuk permasalahan kalau hari Jumat tidak 12 jadinya. Ya. Maka jawabannya ya itu pengecualian. Itu pengecualian untuk hari Jumat. Bagaimana jika imam salah dan sujud sahwi, lalu makmum masbuk juga e, melakukan sujud sahwi lagi karena kesalahan sendiri. Apakah sah solatnya? Solatnya sah. Bagaimana jika sujud sahwi sebelum dan sesudah sholat tertukar apakah sah? Jawabannya sah. Karena sebelum dan sesudah salam itu afdaliyah. Seandainya semuanya sebelum salam sah. Seandainya semuanya dikerjakan setelah salam juga sah. Karena itu afdaliyah. Bagaimanakah jika kita membuat jadwal imam tapi pada sisi lain banyak yang masih salah fatal dari sisi tajwid. Jadi ikut menjadi imam. Nah ini yang jangan diikutkan jadi imam. <laughs> Yang dijadwal kewajibannya membuat jadwal hanya menjadwal yang yang tidak bermasalah. Mana yang lebih utama saat sholat jamaah bagi orang yang masbuk? Antara menyempurnakan sholat pertama namun sedikit berdesak-desaan atau membuat sop baru sendirian di belakang. Ya, jawabannya uh, yakin nggak kalau nanti ada yang nyusul? Ini, ya, kalau yakin masih banyak yang nyusul ya, dan desak-desaan itu tidak nyaman, maka sop baru lebih baik. Namun ini saya satu-satunya yang terakhir, ya, satu-satunya yang terakhir. Maka ini nanti agak ada permasalahan sholat sendirian di belakang soft. Oleh karena itu ya, maka uh, masih bisa nyesel ya, kata orang Jawa ke, bisa kemudian menyelip oh kok menyelip jadinya benar bahasa Indonesia lain lagi nanti ya <laughs> ya kalau dia masih kemudian masih memungkinkan berada di sub ya uh, berada di sub ya maka itu yang sebaiknya dia lakukan mana yang lebih utama pulang ke rumah bertemu orang tua pada saat weekend atau mendatangi majelis ilmu di weekend saya sudah bekerja hanya bisa datang ke majelis ilmu di sore hari saja. Ya, maka berarti kalau bisa datang di uh, majelis ilmu di sore hari, ya, maka nanti hari Ahad bisa nengok bapak dan ibu. Ya, nanti kemudian sore habis kerja bisa ngaji. Ya, sepertinya bisa dipadukan, tidak perlu dipertentangkan.